Keluarga Karimata, Kebanggaan Madura, mempersembahkan serial Sandiwara Radio, Sabda Pandita Radu. sing witi Yeah. wong sabar lan narimo Indan jarto wo umure kadang pawong mitra nate ing ta tomo lamun lara wong iku gampang goni Sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud benar kapal itu? itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Iya. di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Hmm? Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya... Orang itu tentu sering menggunakan kaitannya... Untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Heri Fadli, Ali Ermawati, Am Abu, Ivan Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibu Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Radu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. seri ke-671 ini dengan para pemain Norman sebagai Badrawati, Arya sebagai Kelung Keling, Siska sebagai Galuh Titis, Wanda Lubis sebagai Lare Angon, dan Asti Suhastra, pengantar cerita. Sakti dan Lare Angon terkejut. Lare Angon yang mempunyai pengalaman cukup luas merasa pernah mendengar sebuah pulau yang bernama Nusa Kambangan. Pulau yang konon menjadi sarang dari berbagai macam hantu. Tak seorang pun dari makhluk yang bernama manusia berani mendarati pulau itu. juga disebut sebagai pulau hantu. Ah, di mana di sana berbagai macam dan jenis hantu bersemayam. Ah, di mana pulau itu, Paman Gelung Keling? Sebagian orang menyebut pulau itu sebagai pulau hantu. Meski pulau itu berada tidak jauh dari pantai Cilacap, akan tetapi tidak seorang pun yang berani memasukinya. Ibarat Jalmomoro mau mati. Satu moro, satu mati. Manusia datang, manusia mati. Binatang memasukinya, binatang pun akan mati. Bahkan para nelayan yang begitu gagah perkasa menghadapi ganasnya ombak laut selatan hanya berani lewat tanpa ada yang berani mendaratinya dari padepokan ini menuju ke Nusa Kambangan bukan sebuah jarak yang dekat. Membutuhkan beberapa hari untuk sampai di pesisir Cilacap. Dan dari pesisir Cilacap, barulah menyeberang dengan menggunakan sebuah perahu. Uh, sarang yang kedua? Hutan mentau. Di tempat itulah Beberapa hari yang lalu kami berdua berurusan dengannya. Hal yang menyebabkan saudaraku Aryo Panular kemudian tewas. Nah, jauh kau hutan mentawap itu, Paman? Tidak seberapa jauh ke barat dari Candi Prambanan. <sighs> Bagaimana Paman Lari Aman? Rasa-rasanya aku tidak sabar lagi ingin segera ke tempat yang bernama mentauk itu. Aku ingin segera bertemu dengan orang itu. Kalau sudah bertemu. Aku ingin melihatnya. Apakah benar ia memiliki kemampuan dahsyat yang bernama Condo Birowo itu? Kita tidak boleh berurusan dengan orang itu. Kita harus segera kembali dan melaporkannya kepada Kameswara dan Bapak Panembahan Dwi Payana. Jarak yang kita tempuh telah jauh melebar ke arah barat, Paman. Hmm. Jika kita kembali, dan kemudian datang lagi ke tempat yang bernama mental itu. Barangkali Trinetra yang ketiga itu sudah pergi, Paman. Dan dengan demikian, kita harus berjalan dan berjalan lagi. Sekedar membawa jejaknya yang hanya lama-lama belaka. Jika demikian, salah seorang dari kita yang kembali. Sementara mungkin aku atau kau terus mengamati orang itu. Ah. Bagaimana Paman Gelung Keling? Paman tidak keberatan jika kami berdua mohon kepada Paman untuk mengantar kami ke hutan mentaup itu. Telah aku duga jika anak mas berdua memang akan pergi ke sana. Dan aku memang telah mempersiapkan diri untuk mengantar. Ah, tunggu. Bukankah sebenarnya Paman Gelung Keling masih harus mengerjakan sesuatu? Sesuatu apa, anak mas? Dari kisah anak wedung itu kami mendengar bahwa Ki Gelung Keling sebenarnya akan mantu. Perhelatan itu menjadi tertunda. Untunglah. Perhelatan itu hanya melibatkan keluarga sendiri anak mas. Tidak melibatkan dan mengundang pihak manapun. Jadi jika perkawinan anakku itu tertunda, tidaklah menjadi masalah. <laughs> Bagaimana, Bibi? Ah, ah, apa? Apakah Bibi cukup sabar untuk menunggu penundaan itu? <laughs> Sebenarnya, Bibi memang tidak sabar, Badrawati. Akan tetapi mau apa lagi? <laughs> apa salahnya jika dilanjutkan saja Paman Gelung Keling? Toh, hanya melibatkan keluarga sendiri. Ah, tidak. Aku tidak ingin kawin dengan laki yang sedang sakit. Biarlah ia sembuh lebih dulu. Padahal, menurut perkiraanku, untuk sembuhnya membutuhkan waktu setahun lagi. <laughs> Akan aku tunggu setahun lagi. Saat itu, Didi akan menjadi perawan tua. Aduh, bicaramu semakin gelantur tidak karuan, Padrawati. <laughs> aku sekedar bercanda, Paman. Ah, jadi, bagaimana, Paman kelung Aku akan mengantarkan anak mas berdua ke hutan mentau gitu. Sebaiknya kita pergi nanti menjelang malam. Tapi... Kenapa, Paman? Bisakah anak mas menjelaskan apa yang dimaksud dengan Condo Birowo itu? Di antara ketiga orang yang memiliki rajah mata di tangan kiri, orang yang ketiga yang belum kami temukan itulah yang paling dahsyat. Karena ia memiliki ajian luar biasa, Aji Condo Birowo, di mana ia memiliki dua bajang yang mengerikan. Siapapun orangnya yang harus berhadapan dengan bajang itu, maka malanglah nasibnya. Jika bajang itu dibunuh, maka ia akan membelah diri menjadi dua, membelah lagi, membelah lagi, dan seterusnya. Itu satu hal samar-samar yang aku ketahui tentang bajang itu, Paman. Oh, bukan main. Ya, di antara mereka bertiga masih utuh lengkap. Namun sekaliknya di antara kami berlima telah berkurang seorang. Pacar keling saudara kami telah mati di tangan Durga para bandari sendiri. Sedang orang kelima dari pemilik Raja Kala masih belum juga kami temukan, Paman. Ia belum muncul menampakkan diri. Panji Saprang. Orang itu bernama Panji Saprang. Benar, anak mas. Adakah orang itu memiliki sebuah tembok yang cukup besar di pipinya, Paman Gelung kering. Iya, benar. Dia memiliki sebuah tembong di pipi yang sangat besar sekali. Uh, bagaimana anak bisa mengetahui hal itu? Paman kamu suara yang memberitahunya, Paman. Entah dengan cara bagaimana, Paman kamu suara bisa mengetahuinya. Aku tidak tahu. Dan pemilik Raja Kalcakra yang kelima, ia masih muda Kata paman kamu suara sebaya dengan paman lari angon. Akan tetapi rambutnya sudah memutih semuanya. Putih bagaikan kapas. Barangkali Paman pernah bertemu dengan orang yang mempunyai ciri-ciri semacam itu? Oh, rasa-rasanya tidak. Ada banyak orang yang berambut putih semuanya, akan tetapi mereka sudah tua, Padrawati. Hai, Bibi. Bibi sendiri, kelak jika telah berumur 100 tahun, Rambut Bibi akan berwarna putih semuanya. Bahkan <laughs> ya siapa tahu hijau. di antara mereka itu kemudian terus berlangsung, hingga kemudian Padrawati dan Lare Angon tidak keberatan untuk bercerita tentang orang-orang yang memiliki raja dengan segala latar belakangnya. Di keling yang pernah mendengar kisah itu dari Brahmana Gawe, mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lebih gamblang. Kalau Titis ikut menyimak kisah itu dengan perasaan tegang, Demikianlah ceritanya Paman Gelung Keling. Bayi titisan pujangga zaman Mataram itu telah lahir dan diburu-buru. Kami yang tinggal berempat harus berjuang mati-matian untuk memberikan perlindungan kepadanya. Bukan saja menghadapi Durga para bandari yang memiliki mata ketiga yang terletak tepat di keningnya. Akan tetapi juga tiga kaki tangannya yang memiliki rajah tatapan mata di tangan kirinya. Sebuah hal yang membuat kami harus pontang-panting karenanya, Paman. Sebuah cerita yang benar-benar menakjubkan. Dan bagi anak mas berdua, hal itu merupakan sebuah pepesten yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebuah harga mati, Paman. Kami harus menukar keselamatan adik bayi para mesuara itu. Kalau perlu dengan nyawa untuk kematian kami. Aku tidak tahu harus mengatakan apa kepada anak mas berdua? Apakah aku harus mengatakan iba dan kasihan atas nasib yang anak mas berdua alami? Ataukah justru mengucapkan selamat kepada anak mas yang telah terpilih menjadi orang-orang yang pinilih? Justru menjadi sebuah kehormatan bagi anak mas berdua karena memiliki tugas yang mulia itu. Aku merasakan hal yang sama dengan apa yang ayah rasakan. Kisana pare Angon dan Bagrawati justru mendapatkan kehormatan dan karunia dengan memiliki raja itu. Kematian sebagai tebusan bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Lagi pula, yang menentukan kematian bukanlah manusia, akan tetapi yang Batara Agung. Jika aku merasa kasihan, kasihan itu justru tertuju pada ibu bayi itu? Ya, kau benar, Gali Tentu ibu bayi itu sangat menderita. Menderita lahir dan batinnya sebagai seorang ibu. Dia menderita karena harus berpisah dengan anaknya. Setiap kali aku teringat pada Bibi Pinaka, rasanya perih Kasihan Bibi Pinaka. Ia sangat terpukul melihat di tangannya terdapat sebuah raja berwujud tatapan mata itu. Takdir itulah yang paling menyakiti hatinya dan perasaannya. Aku masih ingat betapa saat itu Bibi Pinaka menjadi liar dan seperti gila. Namun demikian anak mas berdua, marilah kita menengadah kita harus percaya bahwa kebajikan pasti akan mengalahkan kejahatan. Aku yakin, cepat atau lambat, penderitaan ibu bayi itu akan berakhir. Tidak ada perjalanan yang tanpa ujung, dan tidak ada burung yang terus terbang tanpa hinggap. Akan tetapi, Paman, sayang, semuanya itu harus ditebus dengan sebuah harga yang mahal. Bahkan seorang sahabat paman yang sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan persoalan ini harus menebus dengan kematiannya. Sudah menjadi nasib Adi Haryo Panular. Tawang alun yang ditinggalkannya menjadi anak sebatang kara. Ah, bagaimanakah keadaan gadis itu, Paman? Dia sangat terpukul anak mas. Bagaimanapun juga, Kehilangan seorang ayah untuk selamanya adalah sebuah pengalaman yang amat pahit. Apakah ketika Paman Gelung Keling dan Paman Haryo Panular mengeroyoknya, Panji Saprang itu sempat menggunakan Aji Condo Birowo? Tidak, anak mas. Kami berdualah yang seperti tidak tahu diri. Tidak mampu mengukur tingginya gunung menghadapi orang itu. Kami benar-benar terantuk kerasnya sebuah batu. Cambuk andalanku tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan dengan sengaja Panji Saprang itu menerima serangan cambukku tanpa menghindar. Hah, tubuhnya seperti dilindungi oleh ilmu kebal. Semacam aji lembu sekilan yang menyebabkan semua serangan selalu kurang sekilan atau dilindungi oleh semacam aji tameng woco. Serangan-serangan yang kami lontarkan bagai menerjang dinding baja. Tameng woco, hajian yang konon dimiliki oleh anak Arimbi. Uh, cambuk itu ke Paman? Ya, itulah cambuk andalanku. Aku tidak tahu apakah Aku masih pantas menggunakan senjata itu. Ah, mengapa, Paman? Senjata itu tidak mempunyai manfaat lagi bagiku. Selama ini, aku berkeyakinan cambuku itu merupakan senjata yang akan bisa menghadapi apapun. Mampu merantasi kesulitan macam apapun. Nah, namun ternyata cambuk itu tidak bisa aku andalkan untuk menghadapi Panji Sapra. Bahkan aku harus kehilangan saudaraku untuk selamanya. menjadi hening. Dengan isyarat mata, Gelung memerintahkan kepada Galuh Tipis untuk mengambil cambuk yang tergeletak itu. Galuh Tipis segera melaksanakannya. Badrawati memandangi cambuk itu dengan penuh minat. Ia teringat ketika masih belum terhinggapi Raja Kalacakra. Ia adalah seorang penggembala kambing yang akrab dengan cambuk. Mas merasa keberatan jika aku menitipkan cambuk ini kepada anak Mas. Oh, Paman Kelung Kering bermaksud menitipkan benda ini kepadaku? ya Kenapa? Menitipkan bagaimana yang Paman maksudkan? Aku merasa aku sudah tidak pantas lagi memegang benda ini. Aku berpikir Barangkali benda ini akan lebih berguna jika anak mas yang memilikinya. Aku serahkan senjata ini kepada anak mas untuk menjadi teman anak mas Lareangon dalam menghadapi tugas yang sangat berat itu. Juga sebagai tanda terima kasihku kepada anak mas yang telah membantu menyelamatkan calon menantuku dan juga atas kembalinya kitab pusaka perguruan yang dicuri oleh Wondo Geni. Pamangar Angon. Bagaimana pada Padrawati? Aku minta paman jangan menerimanya. Ah, <laughs> iya. Aku sependapat dengan apa yang dikatakan oleh adikku ini, Paman Keling. Aku tidak bisa menerima cambuk ini. Bagi padepokan segar jati ini, Senjata cambuk ini tentu merupakan sebuah lambang. Paman tidak boleh menyerahkannya kepadaku. Senjata ini bahkan seharusnya paman wariskan kepada siapa yang kelak akan melanjutkan memimpin perguruan. Ya, maafkan aku paman. Aku tak bisa menerimanya. Oh, kau tidak bersedia menerima. Paman Lare Angon, sehati denganku paman Kelin. Paman Larang tidak bisa menerimanya. Akan tetapi, aku mempunyai sebuah alasan yang kuat, Anangge. Uh, alasan apa, Kau itu, Paman? Jika aku yang melakukan, aku jelas tidak mampu. Namun dengan cambuk ini, Aku memohon kesediaan anak mas untuk menggunakannya dalam menghadapi pengikut titisan setan itu. Semoga dengan demikian, Dendamku pada Panji Saprang yang telah menyebabkan kematian saudaraku itu terbalas. Padrawati dan Lare Angon saling pandang. Beberapa saat waktu yang harus mereka pergunakan untuk mencernakan kata-kata Ki Gelung Keling itu. Padrawati kemudian mengangguk-angguk. Ki Gelung Keling memandang Lare Angon dengan pandangan yang penuh harap. Karimata, Anda tengah menyimak serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. dan Lare Angon saling pandang. Beberapa saat waktu yang harus mereka pergunakan untuk mencernakan kata-kata Ki Gelung itu. Badrawati kemudian mengangguk-angguk. Ki Gelung memandang Lare Angon dengan pandangan yang penuh harap. aku menyimpan dendam kepada pemilik Raja Trinetra yang ketiga itu anak Mas Lariangun. Kalau saja aku mampu, aku ingin membalasnya dengan kemampuanku sendiri. Ah, akan tetapi ternyata aku melihat bahwa aku yang selama ini merasa menguasai ilmu yang tinggi dihadapkan kepada Rambi Saprang itu. Aku bukan apa-apa. Aku titipkan benda ini kepada anak Mas Laryangon. Oh. Mungkin anak Mas bisa menggunakan benda ini untuk menghadapi Trinetra ketika itu. Dengan demikian, aku merasa aku telah berhadapan langsung dengan orang itu. Nah, terimalah anak Mas. Semoga dengan demikian Dendamku kepada Panji Saprang yang telah menyebabkan kematian saudaraku itu terbalas. Oh, <sighs> bagaimana Padrawati? Wah, kalau memang demikian alasannya, terserah paman. Bagaimana kalau kau saja yang memegang cambuk itu? Bukankah di masa kecilmu dulu kau adalah seorang penggembala kambing? Paman bernama Lare Angun. Artinya bocah pengembala. Karena paman bernama Lare Angon itulah, paman gelung keling justru memilih menitipkan benda ini kepada paman. Bukan kepada aku. Ah, kau memang pintar mengotak-atik sebuah masalah, Badrawati. Tapi, uh, hmm. apakah aku boleh memegang cambuk itu, Paman? Nampaknya jangat yang dijadikan bahan cambuk bukan sembarang jangat. Silakan, Ananggea. Wah, bagus sekali. Serat apakah yang dipergunakan sebagai bahan ini, Paman? Cambuk ini telah berusia ratusan tahun, Ananggir. Dengan demikian, aku tidak tahu dengan pasti apa bahan yang dipergunakan untuk membuat cambuk ini. Bukan main. Nampaknya ini benar-benar sebuah cambuk yang dahsyat. Segala sesuatu yang dihantam oleh cambuk ini tentu hancur lumat menjadi debu. Gunung dilecut gunung menjadi gugruk. Laut dilecut laut pun asat. Ikan-ikan akan menggelepar. Oh, <laughs> oh, tidak, Anangger. Anangger membuat perumpamaan terlampau berlebihan. Tetapi senjata ini lentur sekali, Paman Lare Angon. Di samping lentur dan luas, juga jangkauannya lebih panjang daripada pedang atau senjata yang lain. Dengan menguasai sifatnya, senjata ini bisa dipergunakan untuk merebus senjata lawan, menjahat kakinya, dan dengan tarikan sendal pancing, membuat lawan jatuh terlentang. Apalagi jika dilecutkan dengan kekuatan sepenuhnya. Suara ledakannya tentu mampu merobek gendang telinga. Iya, ternyata kaulah yang justru tertarik Badrawati. Ah, Bolehkah aku mencobanya, Paman Gelung keli? Silakan, Anangger Badrawati. jeritan cambuk, memegang pangkalnya dengan pegangan yang kukuh. Badan cambuk kemudian dipelurutnya hingga ke ujung yang semakin mengecil. Karah-karah baja yang tersentuh tangannya terasa dingin. Siapapun yang terhantam oleh senjata itu bisa dijamin tubuhnya akan terkoyak. Padrawati segera mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. maksud Anangger? Batu gilang itu akan aku jadikan sasaran cambuk ini, Paman. Uh, eh, silakan, Anangger. Aku akan menjadikan batu gilang tempat duduk itu sebagai sasaran. Saraswati, bocah aneh yang memiliki Raja Kalacakra, maka cambuk itu menjadi senjata yang dahsyat. Kekuatan kasat mata yang dimiliki bocah itu serasa mengalir menjiwai cambuk yang demikian diayunkan menyebabkan batu terbelah menjadi dua. Ki Keling terpaku di tempatnya, sedangkan Galuh Titis seperti terkunci mulutnya. Putrawati terkagum-kagum pada cambuk yang dipegangnya. Kamu ini luar biasa sekali. Lihat, meski aku telah menggunakan sedemikian rupa, akan tetapi serat-seratnya tidak lecet sama sekali. Lagi pula, senjata ini sangat luas. Sama ini aku tidak pernah berpikir bahwa camuk adalah senjata yang lentur kegunaannya. Senjata ini bisa dibuat kaku seperti pedang, namun juga menggeliat lemah seperti seekor ular bandotan. Silakan Paman Lare Angon. Paman belum menitipkan senjata ini kepada Paman. <laughs> Nampaknya kau justru berminat Badrawati. Ah, tidak. Paman Keling menitipkan senjata ini kepada Paman, bukan kepada aku. Ah. <laughs> Bagaimana Paman Keling? Nampaknya Badrawati yang justru berminat pada senjata ini. Oh, <laughs> aku tidak keberatan. Bagiku, siapapun di antara anak mas berdua, tidaklah begitu penting. Jika anak Engger Badrawati sangat berminat pada senjata itu, aku menyerahkannya kepada anak Engger. Nah, bagaimana Badrawati? aku... Dengan senjata itu, kau seperti harimau yang tumbuh sayap Badrawati. Tanpa senjata, kau seorang bocah yang aneh dan sakti mandraguna. Maka dengan senjata cambuk itu, kau akan menjadi semakin luar biasa. Dengan senjata itu, kau bisa membuat panji sabrang itu sebagai bulan-bulanan. Benar, benarkah Paman Ikas menitipkan senjata ini kepadaku? <laughs> Aku bersungguh-sungguh, Anangger Aku benar-benar ikhlas menyerahkan senjata itu kepada Anangger Baiklah, Aku terima cambuk ini, Paman. Akan tetapi, Paman sekedar menitipkan. Kelak senjata ini akan kukembalikan pada Paman. Terserah, anak Ger. Aku hanya berpikir senjata itu tidak boleh tidur. Senjata itu harus bermanfaat untuk membela kebenaran, melawan kejahatan. sangkar kanuragan itu telah usai. Badrawati dan Lare Angon telah kembali ke dalam bilik yang khusus disediakan untuk mereka. Tinggal Galuh Titis dan ayah kandungnya yang masih berada di tempat itu. Gilang ini terbelah menjadi dua. Seperti yang aku duga. Bocah itu memang luar biasa. Tidak ada bedanya aku menyerahkan senjata itu kepada Lareangon atau Badrawati. Tetapi dengan cara bagaimana Badrawati itu mampu membelah batu ini? Seperti yang aku dengar dari Bapak Brahmana Lohkawi ketika dulu beliau singgah di tempat ini Galutitis Orang-orang yang memiliki Raja Kalacakra adalah orang-orang yang luar biasa. Dengan munculnya raja itu di tangannya, maka dengan sendirinya ia menguasai ilmu kanuragan yang dahsyat tanpa harus belajar atau berguru pada siapapun. Hmm. Dengan demikian, Badrawati dan Lari Angon itu termasuk orang-orang ajaib. Boleh dikata demikian, Galotitis. Namun yang aku dengar, masih ada yang lebih ajaib dari bocah itu. Siapa ayah? Sri Baginda Singasari. Rajasa Betara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok? Ya, Ken Arok adalah manusia yang luar biasa. Dia adalah titah Pinili yang memang dikendaki oleh para dewa. Ia membawa pertanda kasih dewa-dewa di langit dan konon siapa yang membawa pertanda kasih semacam itu akan menjadi raja besar di tanah Jawa ini. Ken Arok, sakti mandraguna tanpa berguru pada siapapun. Kesaktian dan kemampuan yang dimilikinya seperti menyatu dan menjadi bagian tubuhnya sejak dia lahir ke bumi ini. Lalu ayah? Orang kinasi yang kedua adalah permaisurinya. Tuan Putri Kendedes? Kau benar, Galuh Titis. Tuan Putri Kendedes juga perempuan Pinili. Ia manusia yang membawa sifat Ardana Iswari. Hmm, apa arti sifat Ardana Iswari itu, Ayah? Ardana Iswari adalah perempuan yang melahirkan raja-raja. Hmm, apakah Tuan Putri Kendedes itu juga membawa kesaktian bersamaan dengan kelahirannya? Uh, tidak, Galuh dia berbeda dengan suaminya. Ciri-ciri khusus yang menandai bahwa ia adalah perempuan Ardana Iswari. Keluar cahaya aneh dari betisnya. Bapak Brahmana Lokawi menyaksikan sendiri kejadian itu. Wah, lalu orang penilai berikutnya siapa ayah? Tidak ada. Akan tetapi orang yang mempunyai pertanda aneh banyak. Yang paling aneh adalah Durga para bandari. Jika pada umumnya manusia memiliki dua buah mata, ia memiliki mata ketiga. Sebuah mata yang terletak di keningnya. Durga para bandari ini adalah lambang dari kegelapan. Apakah ayah sudah pernah bertemu dengannya? Belum anakku. Akan tetapi jejak-jejak keganasannya sudah ayah lihat. Lebih sakti manakah ayah antara Ken Arok dengan Durga para bandari itu? Ayah tidak tahu kalau titis. Ayah juga belum mendengar. Apakah antara Sri Baginda Singasari dan Durga para bandari itu pernah berbenturan? Akan tetapi nampaknya masing-masing memang mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri. Bagaimana dengan bocah Badrawati itu? Apakah ia bisa dihadapkan dengan Durga para bandari? Tentu saja tidak. Jika demikian, betapa dahsyatnya Durga para bandari itu, Ayah. Ya, tatapan mata ketiganya saja mampu menghanguskan apapun. Berkas cahaya berkekuatan dahsyat yang muncrat dari mata ketiganya itu mampu melibas sasaran apapun hingga kemudian hangus terbakar. Aku pernah mendengar sebuah ilmu yang mengandalkan kekuatan yang terpancar melalui tatapan mata. Kekuatan itu bisa berwujud sebuah pengaruh sihir, namun juga bisa berpengaruh langsung meremukkan sasaran. Namun jika dibandingkan dengan tatapan mata ketika milik Durga para bandari, tentu belumlah apa-apa. Kau bisa membayangkan kalau Titis. Kekuatan yang terpancar dari mata ketiga itu tentu saja sangat mengerikan. Seiring dengan waktu yang merambat, maka matahari pun semakin dayung ke langit belahan barat. Badrawati, bagaimanapun adalah bocah kecil. Dia seperti mendapatkan permainan baru dengan cambuknya. Benda berjuntai panjang itu tidak habis-habisnya dikaguminya. Namun sekali waktu, Badrawati tiba-tiba digoda oleh sebuah pertanyaan. Sampai kapan apa yang sampai kapan, Badrawati? Oh, sampai kapan kita bermain petak umpet seperti ini, Paman Lari Angon? Oh, aku tidak jelas, Badrawati. Mestinya pertanyaan itu juga singgah di dalam hati Paman. Sampai kapan kita harus bermain-main dengan permainan yang ada kalanya terasa tanpa ujung dan pangkal ini? Jika pertanyaan itu muncul, tentu ada alasannya. Cobalah kau uraikan Badrawati. Apa alasanmu hingga kau bisa bertanya seperti itu? Adik bayi itu masih kecil, Paman. Iya. Lalu? Bukankah kita harus menjaga sampai adik bayi itu dewasa? Dan kemudian mampu dihadapkan sendiri dengan si mata tiga itu. Berapa tahun itu artinya, Paman? Lama sekali. Itukah yang kau pikirkan, Badrawati? Apakah hal itu tidak sempat terpikir di benak paman. Sudah pernah aku pikirkan pada Wati. Akan tetapi aku tidak memandangnya sebagai perjalanan waktu yang terlampau lama dan menjemukan. Tetapi, iya, sebagai sebuah keharusan. Seandainya saja... Seandainya bagaimana Padrawati? Paman pernah mendengar bahwa suatu hari kayangan yang menjadi tempat bersemayam para dewa diserang oleh raksasa yang menginginkan mengawini bidadari. Oh, kisah apa pula itu? Kayangan kalang kabut. Lalu tampillah seorang bocah, bahkan masih bayi, yang sanggup menghadapi dan kemudian membunuh raksasa itu. Bayi itu adalah anak Arimbi. Hmm. Apakah kau melihat adanya sebuah persamaan, Badrawati? Yang sama adalah bahwa pelaku utamanya sama-sama masih bayi. Yang membedakannya, anak Arimbi itu dimasukkan ke dalam kawah Chandra di muka oleh para dewa, digembleng di sana. Hingga dalam waktu yang singkat, bayi itu telah berubah menjadi seorang pemuda yang tampan, yang telah siap untuk dibenturkan melawan raksasa yang mengobrak abrik kayangan. Lalu? Aku hanya sekedar membayangkan Seandainya adik bayi itu mengalami peristiwa seperti yang dialami anak Arimbi yang bernama Tetuka itu, kita tidak perlu menunggunya berlama-lama, bahkan bertahun-tahun. Ah, kau ini. Ah, ada-ada saja kau Badrawati. Badrawati tidak tersenyum. Rupanya Pocah itu memang sedang bersungguh-sungguh dengan angan-angannya. Lare Angon menjadi geli mencernakan pemikiran Pocah itu yang ada kalanya memang mengejutkan dan tidak terduga-duga. selanjutnya, ikutilah terus serial Sandiwara Radio Sabda Pandita Ratu hanya di tiga Karimata, Kebanggaan Madura.